Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama fala annaka qiblatan tarduh. Qad nara, qad tahqiq, utai qad wa tahqiq. Qad nara, teman-teman ningali ingsun. Ingsun Allah. lu wajhika ing eng malike wajah ira, sering ingeti langit fis sama ing dalem arah langit. Saking kepingine Nabi niki kinayah sangka donga, saking seringe dungane Rasulullah njaluk kiblat dirubah saka madhep Baitul Muqaddas neng madep neng Ka'bah. Mulak malik wajah bisa mak mutatolian hale wong sing arab arab ilal wahyi maring Wahi, Wa mutasawi konan wong sing bronto lil amri maring perintah istiqbali Ka'bah kelawan madep Ka'bah. Bahkan anak anak sopo nabi ku yawat dulu seneng sopo nabi dari kain kono kono istiqbalul Ka'bah. Ya anda harus satu nekak bagi kiblat Ibrahim kiblat Nabi Ibrahim wali anak bulan kron saat temen istiqbalu kak bayu at ayu lu wali narik ila islamil arok maring islamil arok pun gua beli ini gitu. Di zaman Nabi temu Mekah ya sholatnya madep Ka'bah. Ketika pindah ke Medina, sholatnya madep teng Baitul Muqaddas 16 bulan. Ya, kebetulan di Medina itu komunitas Yahudi. Jadi Yahudi sempat seneng Nabi 16 bulan karena dianggap agama Nabi sama dengan Yahudi. Ya, ini gue kiblatnya bodoh-bodoh Baitul Muqaddas. Sausnya 16 bulan dirubah malah kan madep Nah, ketika kon madhep Ka'bah ya rugi protes. Nah, ini kula terang. Falan wal yanaka. Nabi saking kepingine madhep ning Ka'bah dungo terus terus disembadani Allah. Falan wal yanaka mongko yakti temen bakal no ingsun ka ing sira. Eh Naga, naka maling no temen kita ka ing sira kiblatan ing kiblat tarduha kang seneng siro Muhammad ha ing kiblat. Eh tuhibbuha tekse seneng siro ing kiblat. Fali mongko maling no siro madep no siro wajah kain wajah iro Satra masjid haram ing arah masjidil haram ayil kabah Di sholat itu wajib madep kabah Fali wajah ka satra masjidil haram Ini kini gue mas baru mau cerita Jadi ayat surat Baqarah ayat nama Madaniyah Jadi ayat Madaniyah itu Orang iso kang Romanto ngaji lugu model Ahmadun raiso mereka penuh polemik ilmiah. Mergo ayate kadung apa? Madaniyah. Jadi proses ayat madaniyah kok ora kena mbok teori ini lugu. Mergo permainannya buat ilmiah niku wow. Nabi pertama teng Mekah madep Ka'bah. solatnya teng Ka'bah. Termasuk zaman wong kafir Mekah gedeng Nabi ku pas sujud ning Ka'bah dikai tele tok. Artinya sujudnya saya madep Ka'bah. Ketika pendang ning Madinah bosirine sirine apa? Allah diutus madep itu mukodas 16 Waktu 16 bulan madep kiblat, madep Baitul Muqaddas kan pindah malih, madep apa? Ka'bah. Terus orang Yahudi pikirannya Muhammad pelintang. Mulak malih. Mulane ini kan diterangno gara-gara tragedi iki ana sebagian sahabat yang murtad. Sampai ini terangno bapak qadir dari dalika jama jamaatun. Gue nganggep nabi juga konsisten. Intinya ya nih rumah tuh jadi nak empon ayat ilmiah. Ibu rakyat politik dok, wis polemiknya ilmiah. Ini kalau cerita guyon, nak menyangkut ilmiah. Kalau nanti zaman mode sarang rois mungkin dianggap bang paling alim mengrois. Tahu ditakut bang raiso jawab, akhirnya tak jawab tak pisau itu. Takut itu cerdas. Sop paling abdul lu, sop awal apa sop kedua? Teman tak tahu lagi. Lo gak jujur kan? Sholat itu abdul sofa kan sop awal. Paling abdul kan sop awal. Bener ya? Takut aneh nggak? Kalau sop awal itu paling abdul, ngapain desain masjid Indonesia kayak ini? Maksud kamu gimana? Buat masjid itu dibikin memanjang selatan utara. Jadi masjid itu konduo, biar semuanya awal, Kan semuanya abdul. Tangan aku cuma ya, masuk akal. Lo ini nakal lebih cerdas. Itu rasa menggurek no. Karena itu melahirkan sop dua tiga. Artinya melahirkan hal yang nggak abdul kan? Aku bingung, kenapa itu gak mungkin anak tak kiri, dijawab gak kena. Untung kalau cek utek utek merata jam ngeten. Kalau sudah gitu, nanti yang paling abdul tuh yang paling mana? Misalnya sudah memanjang selatan utara, yang paling abdul siapa? Yang paling dekat imam. Nah, kok saya masjid gak buder bisa. <laughs> Artinya kalau sudah memanjang gini kan semuanya top hafal. Imam kan yang gini, paling abdul siapa setelah begitu tak tanya. Yang paling dekat imam. Oh, ya orang sing kan ngrubung imam bisa. <laughs> Itu artinya apa? Agama lah, dicerdasi rusak. Lah wong Yahudi melihat agama ngene iku. Ah Muhammad madhep Ka'bah, paling kangen keluarga ini. Ke Nabi wong suku napa? Kurat. Mulane repot. Lah itu yang itu Mas Pur, ini belum ada Mas Pur. Sekarang para orientalis itu mengkaji sejarah kayak itu. Jadi teng Mekjil itu disejarahkan bahwa Nabi itu ada saat-saat bimbang terhadap keputusan madhep ke kiblat. Sehingga dia pindah ke Baitul Muqaddas sebagai ta'alufan Yahudi, nggo ngibur Yahudi. Ke Nabi kan ngerti misalnya, ini agama kalau kamu rasulkan, gitu. misalnya ini taruh saja di Mekah, ini ke Medina, misalnya ini 500 kilo, zaman itu pun nah, Saat zaman Nabi di Mekah 13 tahun, itu jelas madep teng Ka'bah, berarti kiblatnya Ka'bah, kiblatnya. Terus ketika pindah ke Medina, neng Betul Muqaddas, memang banyak ahli tarikh Muslim yang memberi alasan ini Mulane kadang Mas Bro, wong lugu kok Ahmadun luwe api. Pokoke alasane kabeh wahyu, zaman madhep kiblat ya wahyu, madhep Baitul Muqaddas ya wahyu. Mergo nak mbok akal rusak. Kadang sebagian mufasir ya, sebagian orang ahli tarikh menulis Nabi saat di Medina madhep Baitul Muqaddas lil Yahud. Gue ngibur wong Yahudi. Dan memang faktanya cara hukum samawi pun memang Baitul Muqaddas juga kiblat. Karena Palestina itu pernah banyak nabi, termasuk Nabi Isa, Nabi Ibrahim yang Palestina. Sekaligus saat itu memang ada misatul Madinah di mana Nabi dengan orang Yahudi itu bersekutu ya, khalif dari bahasa Arab mempertahankan Madinah. Amolane nah, ketika songko Madinah ini Nabi 16 bulan kok dikon madem malih tengguti Mekah iku Yahudi terus takok saku sufa mawal lagum angki blatimu lati kanu ahli. Oh saya ujung-ujung Muhammad tidak menawa nopo. Jadi nak agama diakal itu rusak termasuk niki nak cara hitung-hitungan akal kan enten Mekah dulu Mekah ini adalah posisi adalah pengusir Nabi akro juga orang yang mengusir Nabi jadi memang wajar secara psikologis untuk sementara Nabi melupakan Mekah mereka zaman Nabi di Madinah kira iya, faktor karena diusir penduduk Mekah itu nak buat akal rupet. Jadi agama nak jelas nabi akal malah rupet. Mulane Allah oleh jawab ketika wong Yahudi protes, "Mat, saiki ujug-ujug madhep Ka'bah meneh." Jawab Allah bisa enggak kulillahil masyriq wal maghrib. Wetan cek kulon wae Allah. Mergo kan kuwatir, kowe kiblat ditentokno Mekah ya salah karena Baitul Muqaddas ya. Salam lan jawab Allah kulillahil masyriq wal maghrib. Wetan kulon wae pangeran. Jadi terus akhirnya pangeran gak urusan ke tempat. Cek Palestina cek Ka'bah cek. Iku Jaluddin Rumi sing dadi kiblat ya kalbul mukmin. Nah ini sudah masalah polemik. Mungkin ampun ayat makia Dini Rapati tak terang nomor ayat makia relatif kalau perasaan ini sampean sampean. Orang ini orang kromos juga ayat makia kan enak. Wong bodeng yang mabok ngusir. Bang, ya? Jadi Nabi diwahyani kon sabar pun, bukan ada yang ilmiah sing efek psikologis ilmiah. Nah ayat madani rumah banyak. Termasuk orang perang. Nah, akhirnya kita nerang psikologi perang. Orang kiblat berubah-ubah. Riwayat Madaniyah mungkin seruput, awalnya seruput. Mengenai pengira dia maklumi ayat Madaniyah itu potensi di murtadi. Mengenai kata Imam Suyuti, ya wakotir tadda idalika jamaat. Nanti sama proses tahlilul kiblat, Iki terjadi murtad. Ya Kau iktihad sing ngeten iki ruwet. Pak ngeten ana wong ini kisah nyata. Nak agama diakalon. Kula nanti tanggal TV ya. Zaman top-top Gusmi. Gusmi sering ning tempat-tempat prostitusi. Nanti tanggal TV. Gus nak cara jenengan sepundi. Jawab lagi enak Mas bro gue takok melihat boleh kebenaran gue takok apa monis? boleh kebenaran tenang, Golek kebenaran gampang. Cara Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Lah nahi mungkar paling gak gue parak sing mbok mungkari. gue apa nyegah barang mungkar paling gak parak sih nak ngadani ben parak Jadi kan apa nahi mungkar yang WTS yo mau parak di WTS kandani yo jadi WTS rapi. Belum tak rapi terus rapi Tapi masalah ya, ketika parak WTS kan potensi kita yusino tenang Artinya apa? Secara logika ijtihad memang masih mungkin Mas Romanto. Misalnya sampai kenal Bandar Togel, kenal BTS, kenal mungkar-mungkar yang lain. Secara psikologi ijtihad masih mungkin karena awal dari amar ma'ruf nahi mungkar kan harus kenal objeknya. Itu secara teori ijtihad. Sampean nih nih ngadain orang parah Padahal para BTS zaman butuh mau pasar baru ya, pasar kembang rian kan. Dia Mustafa terjun ke pasar kembang. Orang sing sudon muni terjun. Lah nek sing sudon Ki Mustafa terjebak napa tergelincir di pasar kembang. Istihad, ini menyangkut istihad. Istihad ilmiah. Tapi nek istihad nafsu kan pun riskan. Lagi Jawa pro istihad nafsu standar. Jadi hal-hal yang dianggap kemarau halak, potensi rusak kan ngedui. Sampai di tombo, wayu, rodo. Mungkin cara Islam tetap mau, ihsan eh, rodo itu apa? Jadi nggak imangan, nyuplai hariannya apa Cuma ketika rondo itu ayu sering karo anjekan, ki Jawa tempat tak Mereka potensi nafsunya terjaga belum apa? Dua lebih banyak. Tapi kayak ngonten kamu juga harus sadar. Justru karena terlalu istihad ngedoi nafsu, kamu juga harus sadar. Akhirnya kue rak tenang. Orang sempat ngapi tenang. Lagi ya, sampai nabi sudah khawatir jamu bujumu, ya khawatir kecoba tenang. Tapi ketika kowe dicoba ora tau sedekah tenan. Lah kebetulan ini harus diambil LSM orang-orang sekuler. Akhirnya santri reputasinya tak belek. Sekarang tuh LSM gak ada ya kecoba tenan. nah ini perperan ini istilah ilmiah. Artinya masalah ilmiah itu polemiknya bisa panjang. Gue ditonggo ayo rondo terlantar. Gue nak nuruti istihad nafsu, panjang mengetui tenan, menjen sampai wedi tenan, be iman, iman pas-pasannya rawang ayu kan khawatir tenan. Sampai oke okay, dari segi kamu tidak zina tidak kecoba bagus tapi faktanya kamu gak ihsan betul saya ini misalnya orang kernet ihsan seringnya kayak dua apa terus digedak kernet itu dirabi gue ketun tenan ya orang aku jadi ilmiah oke jadi masalah ilmiah aku ruwet <clears throat> bener kisah rojo bukan gaya konsep bukan gaya konsep ngilang prostitusi lah kan kiai gelem ngawini BTS lurah entah lu WTS jumlahnya berapa nih di pasar ke bapak seribu kalau semua sini saja santri 6 6 itu kalau ngambil pasar ngalami biro 6 kali 4 kan 24 BTS sekarang sudah sunnah rasul sudah dineka kan berarti bener lah nak santri sak jejeran kok iso entek biro <laughs> lah istiadat itu ruwet Faham? Ya sama, ya gitu terus. Jadi nak nuruti ilmiah nggih ngeten iki. Tapi sampean nak nuruti ilmiah itu. so paling awal, paling abdul ya so awal. Berarti keliru desain mesin Indonesia. Mereka melainkan so kedua, so ketiga. itu dia desain ini nuruti akal. Ya repot. Eh, mulai ini permainan kelas tinggi. Gue ayat madaniyah menurut kayak ngaten iki. Falan wal lian nakaki belatan Awal Kawal diwajaka syatro masjid haram Wahai suma kuntum lan ing dalam dini ono siro kabeh hito bilma Kawal luwuju hakum syatro Neng diwae ono kue kudu nak sholat madem neng arah Masjidil Haram arah Ka'bah. Arah lho mboten takyin. Nak takyin mboten saged. Takyin mboten saged. Nah, misale ngaten mawon Mas Romanto sing nate haji. Ka'bah paling banter pinten meter persegi? Wonten pinten meter persegi? Ka'bah. Kabeh, wonten batang meter persegi? Iya, empat kali empat. Empat kali empat ya. Ini rungokno ibu sama musuh kan ratau kabeh. Jadi sing wajib madep kiblat kan mau arah itu Mas Bro. buatan kok takyen mereka nak takyen buatan sakit. Taruh saja ini. kalau kabeh itu hanya 4 meter taruh saja gitu. Lebarnya hanya 4 meter. Berarti semua masjid yang luasnya itu lebih 4 meter es gak ngarah Ka'bah. Apa mana namun jaraknya panjang atas Indonesia? Gitu Mas Romanto. Misalnya sampean sekarang tuh ada masjid Istiqlal. Luasnya itu 10 meter. 10 meter kalau tak yin, itu yang Ka'bah itu berapa? 4 meter. Berarti hanya 4 meter yang kenceng Ka'bah yang apa? Yang lain. Yang lain enggak? Yang lain dok melenceng untuk Meksiko. semakin jauh kan semakin melencengnya. So, Mulane el agama nak mbok cerdasi rusak kabel. Nak salat wajib madhep Ka'bah. Ka'bah abane mau patang meter. Berarti semua masjid gak oleh luase ngeluarin empat meter. Mergo iki <laughs> gak pas. rusak lah nih, uang ada soal akal yang gue ora iso. Saat itu mesti garis-garis pas. Ya. Berpas tetap rapat, tetap <laughs> rapat. Tetap rapat. <laughs> Oh, Mulane kula ora beban ilmiah ngoten dibantah ya manusa. Aku ngalim mulai cilik bantah. Tetep kula jawab iya Gus masuk akal ke ruwet. Lah kuwi ada kepiring pas no kabel ya ada patang meter ya tetep rapat, wah akal dia tetep rapat. <laughs> ini cerita lucu, jadi ini mungkin nak baca surat Mekah malah yang seling mati. Surat Madaniyah nggak ini ruwet, ya karena ada masalah-masalah ilmiah. Wahai suma kuntum fawalu kum satro. Di mana satro gue arah. Semoga kira-kira pada mulan mus gampang. Miring-miring dah lah pokoknya mulan. Wa ya dina utul kitab. Lan sak temne uang sing den paringi kitab, rupa-rupane Yahudi Nasrani ku layak alamu. Nah, itu yang ngerti sapa Yahudi Nasrani anda wis tamal tawali ilal Ka'bah. Jadi wong Yahudi Nasrani nih ngerti, tetap ngerti nak Nabi Muhammad itu memang di diantara sejarah pernah berproses madep Ka'bah, terus madep itu mukodah. terus berproses lagi madep Nawakah. Ka'bah. Sebetulnya itu mereka tahu gitu, cuma nggak mau ngakui al hakumi min rabbi. Wa ma kau bilin amma ya'mal. Ora ana sapa wae kelan mung sing lali amma ya'mal, sangka barang sing mereka lakukan. Jadi akhirnya dia ngerti ya. Niku masalah-masalah sing dadi catatan sejarah. Uang yang ngoten niku nate kiblate Mekah, bariku Mekah rubah ning Medina, Medina rubah teng Mesir. Wong Islam mau nate rubah. Nanti pusat peradaban teng Mekah Medina, rubah malih teng Spanyol, teng Granada, rubah malih teng Irak, rubah malih teng Mesir. Jadi nak dunia rubah, intinya rubah. Walau nate taik tenen namun nekani siro ala dina utul kitab dikuli ayatin Iklan saben-saben bukti Ala sidkika yang atasnya bener irof ya ahli kiblat Umpomo kafir ahli kitab buat terangno setiap ayat sing nunjukno ala sidkika yang atasnya bener irof ya ahli kiblat Mata bil kiblat tak ora bakal anut sopo Wong ahli kitab kiblat aku yang kiblat Buat yakin no kaya apa nak jenis rak cocok tetep buat tenang ah anut jadi walin taladi na utul kitab dikuli ayatin semua ayat kamu bawa Muhammad untuk meyakinkan sidki kafi amri kiblat yakinkan benerem di amri kiblat mata biu kiblat mereka tetap tidak akan itu tapi yang mau wama anta biin kiblat wama antalan orang ono sira kita biin wong sing anut kiblat ing kiblat yang Yahudi nasroni gue ya bakal iso anut tapi wama kita biin kiblat apa Orang notis sebagian ahli kitab kelapan anut kiblat batin. Wong ahli kitab itu rapodo Kiblat yang Yahudi butuh. orang Nasrani nggih podo padha. Yahudi ngerti tembok ratapan. Enggak nih, nih wong Kristen ning Bethlehem. Mboten sami. Sama-sama ngeklaim tuh kitab suci. nih, gue Mas ber, kula nih setuju gue, Mas Romanto. Islam paling kula pilih, paling seneng kula Islam sufi. Jadi Islam yang menghadirkan Allah di mana saja. Gue Islam anggres anut fisik nu rusak. Ini rusak Mas ber, orang rusak akhirnya fisik piye wae namung Ka'bah Mekah, Medina, Palestina, Bethlehem, tembok ratapan. Mungkin rusak, bener ini gue komentar Karen Armstrong tentang sejarah agama. Jadi repotnya kan selalu agama ini punya bentuk fisik. Misalnya sholat itu ada masjid, kiblat itu Ka'bah. Ketika bentuk fisik ini menciptakan kamu, ini terus repot. Misalnya kayak ngeten. Misalnya mau Mekah natal, sholat pun fil masjidil haram, Abdul alfa solatin minas solat saya saiki wong Mekah markai markai sing saiki salate arang-arang yang wakal sing doyan babu-babu mesti itu aku solat mau ping telu tok umure wong kan gak ngarep saya tahun ya uang wong Jawa wajib solat nganti mati tapi uang Mekah solat subuh bisa tok kan udah karo bisa 1000 solat lah wong kan jadi aku umur umur rusak kabeh mau fisik mbok imani kudune logikane ngoten Uang Mekah wajib solat subuh bisa tok Mergo padha sampai sewu. Salat yang tiyane Umar kan gak arah sewu tahun. Jadi umpama fisik itu mau imani. Dewi Rasulullah masjidku itu sholat salat ning Masjid Haram abdel ini bang salat liyane sewu. Coba ini ngono rusak kabe Tetapi nak sholat ilmu rabu fisik pun, ya Allah pula madut kiblat di Amerika karena perintah engkau yang ada itu kamru kan jadi kita madep kiblat itu yang Ka'bah memang ini perintah Allah kan madep kiblat pun kan nyaman kan Allah terus yang hadir tidak kiblatnya tapi bukan berarti kita menghadirkan Allah terus bebas madep ngetan ulan buatan justru itu oke okay, ya Allah saya madep kiblat karena perintah engkau tapi mau hilang Ka'bah hilang betul mau kita sholat ya Allah oh, akbar orang Ka'bah akbar kan buatan mungkin kita madep kiblat tapi tetap kan Allah akbar kan tetap alhamdulillah rabbil alamin arrahman rahim tidak kok pepe madep kiblat terus betapa tingginya engkau nilai batu betapa bersejarahnya engkau batu Ka'bah. tidak begitu kan? Tapi kapan kita jadi bodoh ujuk-ujuk selama detik bah yang dramatis itu Ka'bah Lalu ya? Lho kebetulan yang tersare ayat yang dramatis Ka'bah kita memadukan maju Ka'bah tapi tidak ada dalam sejarah yang perlu dramatis Ka'bah ya kan kebetulan enter. Sing tetap kita no ya Allah Akbar alhamdulillah rabbil alamin Rahman, rahim ya kan. Kuwi domire teng dan danten. Lan bener Sayyidina Umar jadi Umar tetap baik ketika fenomena sirik itu masih kuat setiap kali ngabung hajar aswad di depan umum beliau memaklumatkan tuh alim tuan lagi hajarun lah dulu wala tanpa walau lah aniro itu rasulullah kubal tuh ma kubal tuh terus di diterusno Sayyidina Umar merubono sajarah ribuan padahal pohon bersejarah mergo BAT Nabi pas BAT ribuan itu ngisore sajarah ribuan pas kali Umar diketok alasannya takut orang tuh sirik mergo pas itu Umar itu mulai kerosot. Orang tuh merasa nyaman berdoa kalau di dekat sajaratur ridwan, merasa nyaman berdoa kalau di Ka'bah. Sebetulnya Allah memang bikin multazam tempat mustajab, Ka'bah tempat mustajab. Tapi yang kamu harus tahu, ada mustajab atas nama moral yang melintasi batas waktu dan tempat. Itu misalnya al khusyu ikhlas. Ya, Quran cara versi Quran kan ngoten, donga sing mari mustajab piye? Gini ku wau, wabil asari mastabirun waktu Allah milih sahur. Terus utuni astajib laku Waidah salah kaibah di anni fa kori. Jadi doktrin-doktrin Al-Quran bahwa Allah itu dekat Baik saat kita di Indonesia atau di Amerika Ini kalah dengan doktrin fisik Kita merasa dekat Allah kalau di Ka'bah Apa ziarah wali semua? ini kan sudah nakalan Sebenarnya kita ini sudah sudah nakalan Kalah sampai bingkai fisik Nah kalau ngomongnya itu nanti dikira anti Ka'bah buatan buatan masalah anti Ka'bah Kita ini sudah repot Dengan masalah-masalah itu sudah repot Mungkin kalau senang mas berfenomena artis umroh bener orang soleh soleh itu boleh soleh artis ya nak mau fisik bener nak soleh artis sama teman orang lama nggak teras pak artis si belajar belajar si purno umpama sholatnya Ka'bah itu Abdul paling Abdul sa Indonesia bar atau kelasnya gak dipikir Ka'bah di jerone gitu <laughs> gimana malah apa pejabat atau kesempatan apa melebat Hmm. Mulane kiki kiai kudu ro, tapi kiai sing mendewakan fisik cara kula rugi. Padha-padha mendewakan sik mulya Soeharto. Paling dekne kiai, paling salat dijene pojok yang multazam. Soeharto ning jero ne. Sak kutu-kutu wis kedulan. Gitu Umpama ukurane fisik. Tapi untungnya Allah mboten enten ukuran fisik. Allah pirsane ikhlas ambek sahut. Bronton ning Allah ambek ikhlas. Memang kita ada aturan fisik iki wae, misale salat kudu suci. Haji kudu ning Mekah terus nutupi aurat kudu nganggo klambi aja kok pepek Benan ra pambenan apa ya besok kudu apa ya gitu <laughs> ya tetep wonten aturan aturan aturan tetap wonten aturan ya kudu ono paham gitu ya? jadi aku mau abu ilmiah no gitu ya. jadi misalnya wonten kiai kok fanatik madep kiblat sampai neling no kermet kiblat itu pinter meter bayai paling gak berapa patang meter lagi patang meter mawon mesti dia mau nobo mbok sandu sandu repot cuma lanceng ya Eh, nanti kalau jadi kiai ora fanatik. Kaganatmu malah ora fanatik ruwet ta beno. Wa ma ba'dhum bi tabi'in qibla apa? Wala ini tabba tahwa. Lamun anut sira Muhammad ahwa ing gawa nafsune Yahudi Nasrani. Allazi yatuna ka ilaiha. Kang padha ngajak sapa Yahudi Nasrani ka ing sira ilaiha maring ahwa. Mimpa dimaja kamnal ilmi, sawise ento teko ing sira minal ilmi, ayil wahyi ya wong kula terang pembandingnya kudu ilmu inna ka idzan laminatul kowe nak ngono ana tunge di nasrani idzan nalikane ngono eh ini tabak tahum fardun lamun anut sira gum ing Yahudi Nasrani fardon ing dalam parilane andekan fardon artinya andekan ora kok salat fardhu kok wae anggere fardon fardon tengene ilmu niku artinya andekan nau furido itu andekan fardon parilan cara mboten fardhu kat wae ayat-ayat ilmiah artinya fardon niku parilan Andekan kue anut wong Yahudi Nasrani atas nama nuruti nafsu. Inna ka idal lamina Kue berarti wong sing dolim. Tapi nak nuruti krono perjanjian ya wajib mun kula balik ini nak nuruti krono perjanjian ya wajib. Allah nak atainahumul kitab wong sing tak paringi kitab ya arifu nak ngerti Allah alladzina gue Muhammad ya Muhammad kama ya nak nak gue ngerti anak. Itu Yahudi Nasrani tetua mereka ngerti Muhammad koyo ngerti anak. kok ki alamat atau kriterianya Nabi Muhammad terlalu jelas. Mulane Nabi mulai lahir ya digunjingno sampai entori salah pertama kayak Waroko bin Auf langsung ngakoni. Mulane ngaten iki kula bulan bali ini malih. Ini itu ayat ilmiah. Ini saya ini Kang Madun iki. Zaman Nabi lahir ini niku umur 12 tahun dijak tengsam kalian Abu Thalib. Niku ketemu pendeta Bukhairah. Jadi pendeta Bukhairah, ponakmu aja mbok gawa ning Palestina kok dipateni wong Yahudi. Yahudi, mereka ponakmu cawan Nabi ini pendeta, tapi harus diikuti karena tidak ahwa dalam mengatakan ini dia tidak nuruti hawa nafsu. Tapi mereka tahu betul tentang Muhammad naati naumul kitab ya ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Ah, Mereka sangat mengenal Muhammad kayak mengenal anaknya sendiri karena kriteria tentang calon nabi akhir zaman itu kelihatan sekali. Nama mulai sampai nak moco Bukhari, Imam Bukhari itu kan orang Soviet maksudnya. Jadi metodologi ilmiah itu mantep Imam Bukhari asoful kutub ada Quran kitab Bukhari ini tenggene kitab wahyi ini pertama yang dikutip itu hadisnya Abi Sufyan jadi Abi Sufyan itu presiden Mekah musuhnya Nabi sebelumnya masuk Islam dan banyak pedagang besar sering teng Palestina nah, Palestina saat itu ajajian Romawi jadi ketemu Hercules Hiroklu Yorok bahasa Arabnya Hiroklu ketemu Hiroklu rojo tidak kok ini kisah kisah nyata ini kalau cerita kama ya ribu nak benar lah Hiroklu itu kerungu kerungu Dene ngipi ana malikul khitan, ana raja sing sunat. Padahal sing sunat ku Yahudi, yo ku wong Kristen. Mikir. Mosok sing ngalahno aku ya ora. Dene takok penasihat-penasihate artine piye? Nah, peramal-peramal yang ramal nona itu artinya ono nabi ke Mekah. Ke Mekah itu sunat wong Arab. Kitab. kebetulan ono kafilah saking Mekah. Itu sini ketua ya Bisudan pedagang. Nah, tapi diceluk. Dia aku tak kok. Ini bukti bahwa mereka ngerti Muhammad kok ngerti anak aja aku takut. Jadi kabarin yang mau nawa ngaku nabi. Ge, ya, ya ada orang ngaku nabi. Jadi bisa Muhammad bin sapa Abdul. Terus Tenggen Mukaddimah, kamat dunia, temu Mukaddimah Imam Bukhari. Jadi hadis pertama tentang kitab Bukhari. Takut. Bapaknya rojo tau orang? Betul. Bapaknya orang biasa. Terus sebelum dia mengaku jadi nabi, reputasinya pernah bohong nggak hanya sebelum umur 40 tahun tahu bodoh juga enggak dia terkenal amin di komunitas kami di kaum kami terus pengikutnya uang gembel atau uang terhormat uang gembel terus pengikutnya tambah apa tambah dari dialog itu sampai ada pertanyaan sekitar 10 itu Hero Hercules itu nggak beri komentar plus sebelum itu Abu Sufyan masuk Islam lalu jadi guyonan siapa yang mendapat hidayat justru saat ketemu wong kafir jadi Pak Sofyan jadi Abi Sofyan untuk hidayat itu zaman wawancara di hidup ini orang bertapak seganten terus Hirakul komentar iya panjang Muhammad itu nabi tenan mau gue jawab bapak-bapak itu tahu rojo mesti tak komentari rojo rojulun yatlu bumul kabi seseorang sing golek kerajaan ini bapaknya jadi itu wong pinter, umpama Muhammad bapak-bapak Erojo, mesti tak komentari rojulun yatku bumul kaati. Nah, bapak-bapak Erojo kalau saya tidak boleh pengaruh anggap, wong sing boleh pengaruh bapak sing hilang ya tubuh mulka Abi dianggap mengembalikan reputasi ini bapak Eon. Jadi Rian dan kriteria umum tentang siapa sing api jadi nabi. Kalau saat ini Imam Mahdi ngerti Imam Mahdi itu kan fiktif, Cara wong sekuler malah darani sekte sing sesat, Mahdian. Mergo wong nganggep semua masalah akan diselesaikan oleh Imam Mahdi. Terus di dalam itu dari Jawa dadi ratu adil. Kuwabe kuwabe ku ana kemulut apa wae ngenteni kok ratu adil bar. Mahdi ku jenenge sapa? Muhammad bin Abdullah. Dadi repot, agar masalah fiktif itu repot. Lah dhisik beten, zaman ahli kitab yang jujur-jujur. Dadi sederenge Nabi Muhammad lahir polemik tentang Nabi Muhammad kok polemik saya tentang apa tekanan ratu adil tapi rian tiangi jujur-jujur tadi memang meyakini akan ada dan kita tahu betul saat ada memang ada betul buatan kasus saat dikira ratu adil buatan orang kok sibuk frustasi, dipimpin sopoi kecewa terhadap para ratu adil nanti kere ratu adil ya betul nanti kere mana udah ideane jadi makanya kamadun gue golek itu bukhori awal nih ini kan Bukhari di sini miliknya balik Lukman itu satu ini. Biar sampean ngerti ya. Terus ini mun kalau baleni ya, mungkin nanti kalau sudah ayat-ayat makia saya tidak banyak menjelaskan karena kalau ayat makia itu enak. Enak Hermanto, dungo caranya misalnya sampai dosanya akeh kon dungo robana dalam naan di sana. Misalnya kepengen khusnul khotimah ya robana la tuzi kulubana jadi gampang. Nah, ayat madaniyah pun tadi iki ruwet. Di satu ini ini tak wajar no ya. Gitu. Jadi Allah di naati nagumul kitab ya arifunahu kama ya arifuna abnahu. Nah, ini kan Bukhari sing jenjus pertama Kang Irwanto. Sing jus pertama niki mulai pertama cerita Warokah bin Naufal, pamane Sayyidah Khadijah sing pertama Nabi untuk wahyu. yuk kemulan ya Terus yang kedua niki mau cerita Abi Sofyan pas ketemu Hiroklu Abi Mirum. Jadi ini ki nomor songo, nomor sisi sampai songo. Ini ki sing jadi bukti ayat alladzina atainahumul kitab ya ya'rifunahu kama arifuna abna. Jadi zaman Nabi kan pertama kali ketemu malaikat Jibril kan teguh kira. Nabi kan orang awam umi. Roh malaikat Jibril kaget walhasil juga kemuli Khadijah, Khadijah sebagai tiang sing pengalaman Kemudian kan pun 40 tahun. Batang selawe Nabi garwa Khadijah itu umur saya tahun. Khadijah umur 40, berarti pinter. Sekat gangsal. Saya gangsalan, sekitar sekat gangsalan kan pengalaman, pun tetep. Ya wes, Mas gue tak jak nih pamanku sing pengalaman tentang itu, dijak nih Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal kayak komentare. Cung sing mbok royo apa? Oh ngeten-ngeten. Seorang yang warnanya gini-gini terus memberikan waktu saya gini begini aku rasa iso maca ngene-ngene sebagai komen. Terus dari bin Hada an-namus alladzi wa ala Musa. Yaiku malaikat sing teko ning Nabi Musa. Ya letani dia jazan, letani aku nu khayyan. Iz ka kaum. Langsung ngelamar. Mat, muga-muga nganti tuwa, menangi kowe diusir kaum. Malah komentar pertama kan, Mat, muga-muga aku nganti tuwa, menangi kowe diusir kaum. Jadi kanjeng Nabi faqala Rasul, au mukhrijiyahum. Masa kula ke diusir? Nabi yo beliau kan reputasinya baik-baik saja. Masa kula diusir? Terus kala na'am lam yakti rajulun qattu bimis lima cita bihi la udiya wa yudrikni kaumuka ansur kana nasron azar orang ana wong kaya kowe kecuali sok ben diusir niki sing cerita nggih sama jadi kula waca ngene iki la waraka bin Naufal nggih sama kata atat di kula waca sing ini Kak Madun sing ya iben jadi kula sepunten ya jadi kalau misalnya saya ngaji gak tambah ayam yatimu ya sepura sepurane jadi ngaji ilmiah ben ngaji ayam ngono golek mursyid iso <laughs> ngaji ilmiah jadi akar mantap protes ngaji, Gus Mbak malah hati rayu. Wih banyak ngaji ilmiah gak jadi ayam, jadi ruwet. Terutama pak Madun, mana protes ngaji malah ruwet Ini namanya ngaji Mbak Mursid. Mau corong ayat tapi suwargo. Ayo lah, gimana? Lo nyaman? Ngaji Wah, negara. Jadi cara kedatian apa? Ung kok pengaruhnya gede. Paling enak aja nolak torikok. Ngelapat lorong ngelapat, suarga. Gak Gua gak semua orang itu gak suka berapa lama ya Gak tapi enak. Nah ngaji ilmiah rumit ngeten nih, mau segini ini komentar ini. Jadi Allah di naati nabul kitab ya arifuna bu kama arifuna abnar. Niki komentare Sayyidah Khadijah. Hatta atat bi warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Ibnu Abi Khadijah. Nah ini yang baru sama nilai kan. Wakana imro'an, waroko itu imro'an tanah sorofil jahiliyah. Wakana yaktubul kita bel ibroni, tubul minal injil bil ya masya Allah ayaktub. Wakana syekhon kabiron kot amiyah. Pam sofa terutama kanggo kue kanggo Ahmad Tun. Jadi mulai rian Mas Bur, jenis polemik ilmiah, proses penerjemahan pun Jadi waroko bin Binafal manggon teng Mekah. Beliau itu pendeta Roni misionaris dia saat di Mekah kepengen nasroni ana Tapi nasroni sing masih ahli kitab Toliso, masih tauhid. Tapi sing jelas wakana yang tubul kita bal Ibro ini. Jadi kitab-kitab bahasa bahasa Injil sing asli Ibrani itu pun diterjemah bahasa Arab yang tubuh minal Injil di ya masya Allah ayat itu. Jadi dia punya memori ilmiah yang luar biasa tentang Injil. Makanya dia ketika ngerti fenomena kayak Nabi Muhammad langsung paham. Oh, kue tamat sing kirane dadi nabi itu berarti diusir kaum umum langsung paham tapi jelas kan wa kana imro'an tanah sarofil jahiliyah paham ya kalau ngaji Bukhari, ngaji jimat, itu ya, orang roh Yang ilmiah ini malah roh, padahal itu siji Jadi bapak <laughs> Orang ilmiah ya Paham ya, jadi ini Niki sorry tapi wakana imro'an tanah sorobil jahiliyah wakana itu begitu bel, itu biminat injil bil apa masuk ayat tuh Wakana sekon kabiron kot amia, Wis sepuh kutub Terus badon itu, ini bukti bahwa orang ahli kitab mengenali Muhammad Baik mengenali anaknya Mereka ini jelas kriteria Nah terus terus mbak riwayat yang kedua ini sing tentang nomor songo ini Dia lagi Abi Sufyan zaman piyambaknya mimpin kafilah dagang teng Palestina Malah ketemu penguasa Rumi Robuni Terus wawancara tentang Muhammad Bang Jadi Rian itu jenenge apa ono fenomena nopo pun udah dibakasan Gak ilmiah. Orang orang kiai kok musofa, mulai di sini wajar sekolah ngerti ini menyambut ilmiah. Artinya ya ruwet. Faham gitu terus. Dan ini kan waktu ilamaya maya dini mulkik fayak tulu man fihi minal yahud fabinahum ala amrihim utia hiroku birojulin ursila bihi maliku hustan baru an khobari rasulillah falam mas takbarahu hiroku kona idhabu fangduru amuf tadiran huwa amlah Berarti ngaten, dekne mau ngipi ketemu wong sunat, malikul khitan, wong sunat iso mimpin dok Romawi. Tapi dia ngerti, terus tak kok, sing sunat itu sopo jadi hero. Jadi penasihat sing sunat gitu yang Yahudi, kan? kita orang Yahudi sing. Gitu yang Arab, sono Arab situ kafilah cekel itu tidak <laughs> sunat apa sunat wah jadi orang Arab. Saya kan gak mungkin markahi, markahi kafilah ini maksud. <laughs> Akhirnya tak kok, saya aku takok. Jadi ning gono nunggu ana wong jenenge Muhammad ngaku-ngaku nabi. Nggih, anu terus nih kita lagi sampai berapa halaman. Ini kalau ini iki ben ini, ben takik nih. Takokan Hiroklu pertama niku termasuk niki wasal tuka hal kana min abaihi min malikin. Wasal tuka hal kana min abaihi min malikin. Aku takok ya apa bapak-bapak Muhammad raja? Fadzakar ta'anlah. Kamu jawab enggak? kultu faloka namin abaihi min malikin kultu rojulun yatlubu mulka abihi umpama bapak Muhammad Rojo logikane boleh kerajaan bapak Ayuna Nah, nukus Gus singa lima paling bertanggung bodoh bapak ya, e, berapa dakwah <laughs> itu Iya, kan. <laughs> Nanti nang kiai nyata ikhlas. Gak ulang ya ini sampai kan ikhlas. Gak badi bobo ya ikhlas bi. <laughs> Oleh kan. Miyai apa miyai pejabat-pejabat kudu didakwai. Wis perlu dicurigai. Pejabat perlu dakwai. Sing sing diterusno ora disebutno, ya perlu dijalui terus diterusno, perlu tidak didakwai. Iya, ada adanya diterusno jujur ana apik Pejabat perlu didakwai, ya perlu dijalui, bener malah. Kan jujur. Kan jujur kan bener. Terus wa sa'al tuka hal kuntum tattahimuna bil kadzib qabla yaqula maqala. Apa kamu pernah curiga bahwa dia pernah pendusta sebelumnya ngaku nabi? Fadzakarta anta. Fakat arifu annahu lam yakun Darul kadzib alam nas wa yakdziba lahu. Jadi tak anggap Muhammad ku bener, mergo gorong tau goroh zaman sebelumnya jadi nabi. Wong kok direputasi goroh ora pantes jadi nabi. Jadi ini wonten dialek tentang alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna. Mulane kalau bulan bulan ini, jadi zaman Abi Thalib umur apa Nabi Muhammad umur 12 tahun pas dijak dagang pamane teng Palestina mau ketemu Rohi Bubu Khairah gitu Wana am sebenar Nabi gak usah mau dipateni wong Yahudi lah logikanya kan wonten ilmu kali Mas Romanto satu pendeta Bukhairah ngerti nak Nabi calon Nabi padahal umurnya 12 tahun terus dia juga meramalkan nak jak Sido Sam Sami darasai Palestina Syria mesti dipateni wong-wong Yahudi. Artinya apa? Keyakinan yang Bukhara, orang Yahudi juga sudah mengenal kriteriannya Muhammad. Lu memantep orang dikenal kan aku tiba-tiba tanya. Jarak uwe, paling udah raro kan. Iya kan? Dikhawatirkan dibunuh, artinya kan nganggep calon pembunuh itu tahu. Lah raro kan? Jajan gue, paling ya apa? Gak Paham ya Mustafa ya? Ini jenis atina umul kitab ya ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Paham. Nah, cuma masalahnya wah inna fari minhum. Saat temen kelompok sama ahli kitab layak kumunal Jadi ini bodoh nutupi kebenaran. Nah, itu masalahnya iku kumunal haqqo. Ngerti tapi nutupi wah inna fari minhum. Saat temen sebagian kelompok ahli kitab layak kumunal Ini bodoh nutupi sangka fariqam minhum al haqqo ing hak. Wa hum ya'lamun khali utawi wong akeh ya'lamun ngerti. Kan? Al-hakum robika falatakunan namnal mutarin al hakku te perkara hakim robika Jadi masalahnya nyangkut kitman tok ngerti tapi kitman al hakku te hakim robika falatakunan namnal mutarin Walikulin dan itu bagi sekabian umat wijadun te ono kiblat Buat Allah maliha wong sing ngongkon madhepno kiblat Setiap umat iku ono kiblate lah keputusan tertinggi ning Allah wa muwaliha niki cek bantang Yahudi Yahudi cek gak terima Nabi madhep Ka'bah nang cek gak terima mereka sangka Baitul Muqaddas madhep wis padha mbek Yahudi kok saiki rubane madep nama Kak kak baru dijawab Allah tegas wali li umatin, wijhatun huwa mual lihat setiap umat iku dua kiblat sing huwa mual ya keputusan tertinggi Allah-Allah sing ngatur ya Tadi zaman Nabi Musa silahkan betul muka das. zaman Nabi Ibrahim madep kak, kak bagus. itu keputusan tertinggi nih Allah pas tapi gue khairat. Yang penting uang kondo balik nih kak, Kapi anu jauh berubah nih debat ada senane obah debat. Cara Allah kabeh menungso itu duwe kiblat. Sing no gua mual liha Allah sing tapi fastabiqul khairat. Sementing istiqab fil khairat. ayat badiru ilah toat wa qabuliha. ayat nama takunu yakti bikumu wa jami'a. Ning dhewe ana sira kabeh yati mongko bakal nekakno bikum lan siro kabeh sopa Allah jami'an hadis kabeh. Ayat hukum yaumal kiamat yang diwae kowe ono ya Allah kabeh nekakno hukum. Inna buha ala kulli syai'in Wamin hai fukhorat taning dua ke metu fawal di wajah kasatro masjid arab arah satro mana arah itu orang itu persis ka'bah pokoknya mulan wa inon saat temen saat tawali iku alhakum di kawama bawa bawa bikin amma taman Wamin hai fukhorat tak fawal di wajah mahai masjid haram wahai sumai fawal di dua kum satro li Allah ya dinas supaya ora ana iku linasi kedhe manusa alikum ngalahno ing atas sira kabeh apa hujat. hujat eh mujadalatun isi perdebatan ila tawali maring mingo ila ghairi Mali yane Ka'bah Elitan eh, tafiyah tegesi supaya ilang apa muja adalah duhum lakum apa debati Yahudi Nasrani lakum maring sira kabeh mingkau lil Yahud saking pengucapan Yahudi jadi zaman pertama Nabi Muhammad teng Madinah niku Ahmad Debuti Betul Mukot Mukottas komentar Yahudi elek ya, jadi Nabi Muhammad pas teng Madinah ditakoi mak agama apa Islam lagi berantem Ahmad di Betul Mukottas Komentar Yahudi elek, ya hadu dinana. Ngangasi sapa Muhammad dinana agama kita. Tapi wa tabiu kiblat anak tapi kiblatnya padha <laughs> Yahudi. Mergo Nabi kon ngakoni Yahudi mau. Mak agama apa Islam? Gak Yahudi gak. Kiblat tambah itu ketes iki iso-iso ae, mak <laughs> Ayo Yahudi, ulah Islam Yahudi ya. Ya hadu dinana tapi wa tabiu anak Jadi ayat harus wis mikir ilmiah ruwet mati kono ana ya satu dina ana sampe tabu kiblatana lah bareng nabi madhep Baitul Muqaddas wong musyrik ya krungu musyrik wa qaulil musyrikin Jadi wong musyrik Mekah walian ya da'i millata Ibrahim wa yukhalifu kiblata Muhammad wani tenang. nak tak koi jadi anut mila Ibrahim kiblate kok ora padha kan kiblatnya Nabi Ibrahim kan budi. Ka'bah paham ya kiblatnya Nabi Ibrahim budi. Ka'bah padahal Nabi zaman teng Medina kiblatnya teng Baitul mukoda. Mulane zaman madhep itu mukoda, komentare musyrik yo ya sinis. Yadai milata Ibrahim. Muhammad itu ngeklaim dari pengikut Ibrahim, tapi wa yukhalifu aku Jadi loro Nabi wong nak lagi kere loro. Madhep itu mukoda dari wong Yahudi ah Muhammad kono nae. <laughs> Gayane beda, tapi kiblate bodoh Jare musyrik Muhammad kono nae, jare yadai bila tak Ibrahim wa yukhalifu kiblatahu. Repot menjadi pemimpin. Kok jadi pemimpin kok ceritane hikam itu nih paling bener. Hikam cerita, uang anu tau mengani uang ora ono bare terus cerita uang numpak khimar nih. Numpak khimar bapak ini numpak wis ajeng. Kowe aja nurut omongane uang Mosok uang omongane wong ora uang omongane uang edan kabeh. Lagi kepen roh, nggih. Iku nunggu khimar bapak numpak lewat pasar. uang komentar, bapak pusing rakan anak kangelan kon nuntun bapaknya pendekan pendekan numpak. <laughs> kurang ajar. anaknya e kon nuntut, bapak enak enak numpak. Jadi bapak kurang ajar, enak enak numpak, anaknya e kon nuntut. Saya ikut tenan, ya cuma saya numpak, saya <laughs> nuntut uang. Anak mesti <laughs> kerangan bapak e kon nuntut. Dia enak enak anu, ya, numpak. Ya wes akhirnya, wes numpak kafe. Akhirnya, ibar cinta supaya menurut. eh terakhir bang, nuntut kafe. Ibar sih tak bentar bang lho lho jangan memori. Artinya udah mau ngari mau orang yang bener. Ya kan Nabi Muhammad sih. Jadi Yahudi ya Muhammad iso iso ya satu ya, di Nana, tapi tapi di belakang Nah ini bener cerita pulau ya. Jadi memang Nabi pernah madep Baitul Muqaddas 16 bulan. Nah, itu jadi masalah. Kecara Yahudi ya satu di Nana, tapi ukib. Cara musyrik gentenan ya tak ya tak imilata Ibrahim wa di Ibrahim. Ilallah dina tu minum sebenarnya mas gak tekno dari ini ayat ini li ala yakuna linnas alim hujah sebenarnya gak tekno wetan kulan wae Allah terserah aku dari Allah jadi Allah ya kaku hati cible bareng Yahudi komentar elek musyrik dan terus Allah komentarnya ya elek bisa mengenai istilah kulilah kulillahil masyriqu wal wetan kulan wae Allah terserah Allah sebenarnya <laughs> rupa ilallah dina dzalamu minum kecuali wong sing dzalim so sih fala takhsyau kira usah mereka wahsoni lan wedi sira kabeh ning ingsun bali uti maes wedi ning aku kate romongane wong ning aku kate romongane sampean misalnya kecoba seneng rondo. Karena saya pikir wong Mas Bro itu piye? Sebenarnya aku ra zina, cara apa ra tak kawin. Timbang zino repot. Enggak tahu saya kira repot. buat di komentar wong poligami, tapi zino <laughs> tenan kare. Selingkuh tenan. Artinya hukumnya di kalangan tenan. Sing apik yo, sing apik sing ora sing ora tak iku. <laughs> Terus ana wong nakal, saya ini jalan tengah seperti Razino beda tok tapi mboten kok gawe <laughs> cangkemmu. Zaman akhir dosa kan kan zino ya, beda tok motok dosa. Mbok <laughs> ya, kok ora. Ya hukum udah kayak Pala tak sobu mau coba tisiro kafe ngomong ake, wah soni wedi siro kafe nih, sun kafe semua ngane uang rapi. Ya. Kibar sih tok tunder uang loro, tumpah uang loro era kena, ya, sing bener biye, karena orang sing bener. Wali mati ali kumbal ala kumbal tentu Dari kumpul mertua ya Kumpul suwi rapi bisa Dari anak bapak ya bapak ya Barang gak kumpul dari orang rumah tong tua ya repot ya. Sama di ibu tua ya Ibu tua orang kumpul di rumah tong kurang ajar Nanti kumpuli Kumpul tukaran di bujuk ya, Repot bener di Dari nak kumpul rawan tukaran di mantu Gak kumpul dari orang tua-tua rambut kumpul Bener Oh, sing bener, sing tangkeme wis ra sing bener, sing bener sing rasa ta. Hukum ngono ra ono bare, tinggal sampean di kiai. Dan ada Pak Yai boten. Tapi urusan politik. Ah, urusan politik lah dhewe kiai. Bingung kan? Gak derekno kiai ne, derekno urusan politik. Orang melok-melok iku ya ngakrung ya bingung kan. akhirnya ya, dunya. Ya seni ini dunya bingung. Kulo nak donga mbek pangeran ada Mas. Jadi ya Allah, kalau bingung panjang layak. Sing pantas ra jenengan tok. Mboten nomor klub bingung nganti mati mboten nomor nomor. berapa dan Nah, Itu kan malah nyaman kan kita amalan di Allah ngoten. Itu akal-akalan Mustafa. Jadi yang ini bingung, yang ini ngaten, dia ngaten. Terus nyesal tuh bingung. Ya. Zaman saiki lara kabeh. Ora masalah kan manusa loro, ini ra pantes loro jadi kita itu nih bu Mas Bro. Harus punya keberanian jiwa menghadap Allah ini tulus bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Jadi termasuk memaksakan tahu itu keangkuhan. Terus karuan Allah wis dua hukum sehingga itu dirubah ini alamu malah alamu. Selama sih aku ngerti aku sing kowe ngerti. Zaman malaikat protes ini jailun fil di khalifah jawab apa ya? Aku ngerti kue sing orang ngerti. Ya bodoh itu ketentuannya Allah ono kiai PKB, kiai P3, ono kiai Markai, kiai PKI, ono kiai Mubil, barang itu keputusan Allah. Sampai bingung gak masalah. Kalau anak Pak Yai urusan politik, gak anak kiai kulo bingung nggak mau boleh mati mau bingung ya. Allah kalau bingung kok seneng lah. Apa seneng. Tapi bingung itu jenengan. Mantus mawon gue, mana nyaman? Allah kiri itu. Sampai dia nyaman. Lu kalau sering marah tradisi ini biasa. Saya pantas radio popo aja dengan. Lu biasa radio popo. Enak kan? Urip nyaman mawon. Bahaya aku iki. Lho ki pancen ngoten cara Allah kan ngoten, enggak apa-apa. Iku angkuhe sampeyan memaksa semua hadir sampean ke sampean angkuhe sampeyan kepengen kabeh ngerti mata Pak Mustofa kepengen bisa jawab lah problem iki pondok iki ngene larang pondok iki murah larang murah kaitane iku jebule kadun nafsi kaitannya anak mondok iya lah. misalnya kira anak mondok kan ora jebule mikir apa gaya gayane mikir pondok dari <laughs> iki artine wong jujuge kadun nafsi kepentingannya dhewe Lah sampai nih cara apa kan nyaman banget. Gusti kok apa mondok anak ora di duit. Biasa gusti kalau ora di duit. Jadi ada ramantes beres malah nyaman kan Gusti anak gua kok bodoh pantas mawon macam anakku lo sepantas nanti anak jeneng <laughs> nyaman udah pulau rata tak pikir mas cara kuswa wong alim ora model ki tak pikir ana wong rembang kula nanti tangkleti kula dari ra kedunan nak mulai balik niku wonten penggemarku bertanya Gus kula ngakoni jenengan ngalim itu sering ra kedunan ora kedunan cara kitab guru muruah lu kok repot-repot. Nah, cocok terus lagi dulu aku, gue kok repot. Gue aku udah. Seneng kamu kok repot. Mikir deh akhirnya. Nggak aku tak pikir, nggak sini pulang di pengaruh orang tak pikir, kok gue temen nih. Eh? Bener gue kok repot. Eh, gue udah sama lah, tapi kan ide lah, kan selesai kan? Sampean be apa nggih ngoten. Dari misalnya sampean Mustafa ya fenomena tingkah kiai saiki. Si A ngene si B. Sampean kok bingung lah apa? Wis ya, rasa bingung ora jawabane nggih biasa manusa nggih. Minal jahil kan biasa ada cara Allah kan sekarang ini Allah malah taala. Muniki kersane Allah ono alam. Ini alam Allah malah taala. Sumpah sampai kersane pangeran ngono. Mengenai kafir kalah be pangeran. Jadi hukumnya Allah itu kali wonten hukum dengan hati amar ma'ruf nahi mungkar itu hukum sing amar ma'ruf nahi mungkar sali roh mungkar kon ngandani roh ma'ruf kon ngelakoni ono hukum keputusannya Allah mulai zaman Nabi Adam ya ono amar ma'ruf nahi mungkar tapi saat itu juga apabila Habil saling bunuh perzinaan ya ono mulai dibisik artinya apa? ono hukum dengan hati ketentuan jadi semua itu kersane Allah ngoten. yang Mu'tazilah itu protes bagaimana Allah itu menghendaki terjadi perzinaan tapi saat itu juga ono azab mulanya orang mutazila kan mengingkari bahwa kejelekan ini irodatullah nah, ini kisah nyata Imam Sanusi itu sekarang baru itu kita tauhid paling hebat yang diakui kan Imam Sanusi Mulbarin sekarang Mulbarin dua tahun gue mutazila walim ya podo ini podo ikhlasnya Muhammad mutazila rian dua Allah itu tidak menghendaki kejelekan karena kan lucu kejelekan kan dilarang Allah masa digendaki kan gak adil menghendaki untuk disiksa dari Imam Sanusi ya ayah elek apa kabeh kehendaki Allah nah, terus Imam Sanusi pinter oleh takok ini, nih nak neng alam raya yono sesuatu sing gak dikehendaki Allah berarti ada sesuatu yang di luar kendali Allah dan kita sekarang akan bingung masa ada sesuatu di luar kendali Allah Ya orang kabeh ono kendali, artinya kabeh <laughs> suatu kendali nang wong. Lah iya. Tapi ketika bayangno termasuk pasar kembangan yang masuk kendali ya, apa repot. <laughs> Iku tuh gale ngene. Manusa iku ciptaan Allah paling sir, paling sirun, paling rahasia. Pas ngaji enak ya Mustafa. Jadi manusia itu sirwa kan ngoten ana kita kita. Allah kan gaya manusia kum minum termasuk Nabi Adam baru kum minum. Yang ngendikan Allah sama malaikat kan aku gaya manusia faidah napak turuhi fakau lalu sajidin ketika aku niat norohku fakau lalu nak aku yang orang hadun nafsi musuh. Zaman Maskur ngaji, kau orang hadun nafsi kan? Iya, manusia panjang sip tenan makhluk paling utama ini. Tapi nek orang hadun nafsi, sama mesti jaga. Bek tanggam sebut kiyet ini. Wow, oh, itu wow oh, terhormat. Keberatan. Gimana? Iya, Karena ada sudah ada hadun nafsi musuh. Gimana? Iya, Sampai saat ngaji manusia itu diasani takwil, manusia itu abdul makhluk. Tapi nak ketemu musuh, mangkel tenan. Ya bener kan aku berterus ini kena khadir nafsi. Nak cek itu kita harganya, nak bintang kita nih orang. Dan <laughs> ini serempak. Jadi khadir nafsi ini yang sebetulnya menggerakkan kita. Ya bodoh sampai saling ngaji. Maka awal sing suwaber. Ini ini, gue bayangin lo kancam makrab lagi salah Subuhe kodokan salah. sama ini sabar kan jangan makan Tapi nak ketemu tangga yang sedurunge nganggep mau melarat sering sampe ya Sama kok kasusnya Mustafa, gue mantel tenang Bayang lo apa kok sabar, roh tak sumpah mereka ngeluh. Kok bayang lo sabar, roh tak ngeluh. jangan-jangan hidup kita itu gitu, yang mendekati kita ini tidak amruwa, tapi hadun nafsi. Kita ya hadun nafsi tenang. Nyatanya ra berkutik tenan, kita ini nafsu ra berkutik tenan. Ini mau contoh paling gampang ibu nane konjol pulau. Nak bus cek kita harbi. lain kira anti nafsi. Eh, kelas tenan. Sampeyan ra wong gak pakaiannya gak islami. Nah ayo kelas tenan, gak protes tenan. <laughs> Akhirnya lho padha-padha melanggar aturan Islam. Roh togel sampean gak terima itu gak islami, togel gak islami. Roh aja gak kathah cekak iki Islam islami gak nyesal apa kok gak berundang berundung? <laughs> Iku artinya apa? Ya takhazu nafsi kita itu kuat Ya ada pengiran itu bisa ngilani manusia Sepiro manusia Ada cara rogi adawiyah sampai ngendikan Umpama manusia istighfar wa istighfaruna ya taju ila istighfar Umpama istighfar, ini cek buta istighfar Istighfar kita repot Misalnya ngerti mas Surah sambal kepengen untuk duit kau pejabat sawangan yang nyaman kita istighfar pun rabar untuk padahal itu bagian dari dosa misalnya kok bantu duit kau pejabat itu ngerti duit kau togel bahwa untuk duit satu juta enggak rasa salah itu duit rakyat atau tapangan dewi enggak ya istighfar astagfirullahaladzim tapi istighfari krono tasaruk duit itu artinya ini pengadilan sampai ya umpama taruhannya di sepuro balik itu ya itu tapi itu saya kawan. sampai berbodoh di bawah. terus untuk mobil untuk suge syaratnya tobat itu kan mencabut segala yang pernah dilakukan mesti sama istighfar ya oh, sepuro itu nanti satu juta yang belum dia jajan dia nafkah ke anak cucu. mau bayar dong ini misalnya Allah nyepura tapi nanti gue ya betul <laughs> Artinya badan itu yang hukum. Nah, hukumnya dua era bener di balai Tapi kita karpe rasa balai era istighfar kok juga kan tetap Nilai kita kan kan. Ya sama kita dengan perempuan ya kayak itu. Wong Islam mayoritas itu tetap seneng aja, ono suasana yang tadi. Wong double double, tapi kita itu ditompo. Tapi itu keberatan. Wong Islam Indonesia keberatan. udah cakar kan keberatan kan ada. Jadi artinya apa? Saat kita istighfar ya hadu nafsi itu Oh, mulai nak sama ngaji ngaji kitab tasawuf sing atas rofi ada ya sama dengan wastighfaruna ya taju ilal istighfar. Bahkan saat kita istighfar, itu ya ya ilal istighfar kan istighfar kita yang mengandikan Tuhan masih kayak itu. Misalnya ini bermata bermateni uang contoh paling ekstrim. Tapi kita udah tobat tanpa hukum kisah saya nonton cara kasarannya kan nonton. Kepinginnya sampean di sepuro Allah tanpa hukum kisah sampai berzino tetap nuakal maksudnya oh, senang disporo tanpa hukum rajam kan Artinya apa? Apa kok kalah? No? Padahal kita tahu atas nama kealiman kita kita tahu nah, hukumnya kotlu kisah, hukumnya zino raja. Tapi tetap aja kini kepengen dia jalan pintar. jadi kok, gusti rasa kisah rasa rajam. Mulai ketika Ma'is, Ma'is al gomidia kasus pertama Zino ning sohabat terus ngerajam, Nabi nangis tenang. Ma'is kan zino, badane kan mata Rasulullah ya Rasulullah ini ke sana itu. Terus dari Nabi, gue kan nangis tok is. Buat zina tenang, engko kena ngambung tok, lalaka kok bal tuh. gue kena ngambung tok, gue terus kulo Zino tenang. Bareng kan karena sudah itirah kan wajib ditegakkan hukum ini gue dirajam. Saat dirajam kan sebagian, sebagian sahabat ngelajah nang Firman wah mak isu saya wong nakal jadi ngantemi waktu itu ambek emosi monis mak isu wong fase tapi apa komentar Rasulullah umpama iman mak isu ditimbang ambek iman kafir dua iman mak isu kujiaran orang punya keberanian minta diampuni Tuhan plus sesuai hukumnya Allah rupanya rajam ayo kiai kiai kiai sopo ya kiai orang dia wani tobat be Allah tentang duit coba plus taruhannya kan balik no <laughs> mobil ya. <laughs> Orang mobil gue seneng mangan saya bilang apa kan? Itu jarang uang taubat dari zina sih memang itu memang menyerangkan diri Rasulullah. Sampai Nabi nangis. Ya. Ngeri kan? Orang orang, orang apa ya. <laughs> orang masalah. Ini masalah umum. Umum. <laughs> Nah artinya memang berat, tobat yang sesuai hukum berat. Padahal sampai mau saat itu tobat kan itu mengembalikan hak adami. Kan nggak tahu. Karena kita terjalan minta. Gue misalnya saya gede, gue tuamu raja cocok. Mas Tira cocok, mau milih-milih raja cocok. Tapi nak ngerti konsekuensinya, Kabel yang pernah diberikan orang tua atau yang akan diberikan orang tua balik nawani ya. Itu keberatan kan? Terima kasih. <laughs> Nek taruhan itu kan. Artinya manusia gak panik kan ngadepi hukum real. Nah, mulai bis istighfar. Kok istighfar bener, istighfar jadi nakalan. Ternyata istighfar gitu. Terus ya Allah, lagi pulau kok doyan subat, doyan dong. Kalau jalan pengiran sengak, dia kira-kira subat balik, itu keberatan kan. <laughs> maksudnya, maksudnya jenengan sepuro, rasa balik. Negatifnya tetap ngono kan. Eh, tapi ini mau kalau cerita, mau cerita ilmiah, rasa boleh pernah hati. Aku lah ya ora fanatik ngoten. Aku ya ora tak pikir, aku ora tak pikir kateno. Para <laughs> tasawuf maksoni wa nikmati alaikum ala alaikum dah malam.